Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Imam Sa'di rahmatullah alaih Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang mana sekarang kita masih berada pada kaidah yang pertama dan bisa dikatakan kaidah yang sangat besar, yaitu al wasailaha ahkamul maqasid. Yang namanya sarana itu dia memiliki hukum seperti hukum tujuannya. Jadi tujuannya adalah haram, sarannya juga haram. Tujuannya halal, sarannya juga halal. Tujuannya adalah sesuatu yang wajib, Berarti sarananya juga sesuatu yang wajib. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat cabang yang berikutnya. Kata beliau, "Wa min furu'i hadil qa'idah" termasuk cabang dari kaidah ini juga jami'u furudil kifayat min adanin wa iqamatin wa imamatin sughra wa kubra wa wilayatin wa wilayati qada'in wa jami'ul wilayat wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar wa jihadin lam yata'ayyan wa tadhhizil mauta bitaghsil wa takfin was salat wal haml wad dafn wa tabi'i dhalik wa kadhalika az-zira'ah wal hirafah wan nasajah wal haddadah wan najarah wa ghair dhalik artinya termasuk dari cabang kaidah ini juga kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau seluruh kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu kifayah seperti adzan, qomat, menjadi imam, imam sughra itu ya imam salat, imam kubro ya pemimpin pemerintah itu ya. Naam. Wa wilayatul qada dan juga naam kekuasaan untuk apa? menentukan suatu hukum qadhi misalkan wa jami'il wilayah dan seluruh kekuasaan-kekuasaan yang sifatnya umum kalau dia berkuasa atau jadi pemimpin wa amrin ma'ruf dan merintahkan perkara yang ma'ruf wa nahyal munkar dan juga melarang dari perkara yang munkar wa jihadin lam ta'ayyan dan jihad yang sifatnya jihadnya bukan jihad talab lam ta'ayyan itu maksudnya jihad yang bukan talab jihad difa misalkan itu bagi masyarakat setempat wajib jihad di situ tapi tidak semua yang di luar sana ikut jihad itu ya Nah, kalau jihad talab itu kan jihad dari pemerintah langsung. Pemerintah mengatakan wajib bagi seluruh eh, warga, seluruh rakyat sipil untuk berjihad misalkan. Itu namanya jihad talab, permintaan langsung dari pemimpin pusat. Nah, wa tajhizil mauta bitaghsil dan juga penyelenggaraan jenazah orang yang meninggal dengan memandikan, wa takfin, mengkafani wassalah mensolatkan wal hamal memikul atau membawa mayit tersebut wadafan menguburkan wa tawabi' dzalik dan juga sesuatu yang mengikuti hal tersebut wa kadzalika ziraah ziraah bercocok tanam nah barakallahu fikum wal hirasah hirasah juga sama nah berkebun wan nasajah nasajah itu masuknya dalam apa barakallahu fikum menjahit paham ya nenun menenun atau menjahit. Paham ya? Bikin pakaian oleh misalnya wal haddadah tukang besi, bikin besi, wan najarah, nam tukang kayu, wa dari itu semuanya fardu kifayah. Dalam artian kalau memang posisinya Nah, dibutuhkan dan itu semuanya adalah sarana untuk menuju suatu perkara yang wajib, maka itu semuanya bisa jadikan memiliki hukum tujuan tadi itu. Nah, Karena kalau kita lewati ya, al Wasail laha ahkamul maqasid, yaitu semua sarana dia memiliki hukum seperti tujuannya. Itu kaidahnya. Naam. Wa min furu'i dzalik dan termasuk cabangnya juga, na'am barakallahu fikum. As-sa'yu fil kasb, berjalan kaki untuk bekerja. Paham ya? Kalau zaman sekarang mungkin naik motor bisa, tapi maksudnya itu berusaha gitu ya mencari na'am barakallahu fikum. Nah, orang bekerja itu kan ada usaha sai itu bisa artinya usaha atau berjalan kaki untuk apa? Untuk berusaha atau bekerja. Alladhi yuqimu bihil 'abdu ma 'alaihi, yaitu mencari suatu pekerjaan yang apa? Yang seorang hamba bisa tegak dengannya kewajiban yang diwajibkan atasnya, berupa min wajibatin nafas seperti kewajiban untuk dirinya sendiri, wal ahl keluarga, wal aulad anak, wal mamanit, yaitu para budak minal adamiyin dari kalangan manusia wal bahaim atau dari kalangan binatang ternak yang sudah dia peliharaan itu setelahnya Dia wajib untuk memberi makan dan juga meliharanya. Wa ma na'am yuwafi bihi duyunah dan juga sesuatu yang bisa melunasi hutangnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kan orang kalau punya hutang dia mau lunas hutangnya kan kerja itu loh. Nah, kerjanya itu jadi bisa jadi wajib karena membayar hutang hukumnya wajib. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Fa in hadhi fa in hadhi wajibatun karena semuanya ini semuanya adalah perkara-perkara yang wajib. Wala taqumu illa bi talabir rizqi was Dan ini semuanya tidak akan terwujudkan kecuali dengan mencari rezeki dan berusaha untuknya. Paham ya? Jadi orang mau bisa bayar hutang, na barakallahu fiikum ya kerja. Kan itu. Nah, kerjanya kerjanya ini yang semula hukumnya mubah silahkan jadi wajib itu loh. Karena apa? Membayar hutang hukumnya wajib dan dia tidak akan sempurna bayar hutangnya kecuali harus kerja terlebih dahulu kan itu. Nah, kita lihat bawahnya itu penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih karena yang namanya memberikan nafkah itu enggak semuanya wajib. Paham ya? Ada memberikan nafkah atau seperti seperti infak itu ada yang wajib, ada yang tidak. Kita lihat, amma binisbati liwajibatin nafas. Adapun ditinjau dari kewajiban yang berkaitan dengan dirinya sendiri, menghidupi dirinya sendiri, fala syakka anna sa'ya liinqadhiha wajibun. Maka enggak dilakukan lagi bahwasanya berusaha untuk menyelamatkan dirinya wajib. Kita semuanya berusaha untuk menyelamatkan diri kita wajib atau enggak? Wajib. Naam. Wa amal infak, adapun infak alal khair, menginfakkan kepada orang lain fa fihi nadhar, perlu dicek ulang lagi. Karena ini bagi orang yang mampu dan punya uang, kaya misalkan dia mau infakkan silakan, tapi kalau hidupnya pas-pasan, keadaannya sederhana misalkan, dia mau infakkan hartanya ke orang lain kan harus apa? Melihat keluarganya dulu. Jangan sampai dia infakkan harta ke orang lain posisi keluarganya terlantarkan. Paham ya? Karena nanti dapat ancaman dosa. Eh, kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah suatu dosa bagi seorang yang dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dia sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, dia malah uangnya diinfakkan ke orang lain. Istrinya enggak dapat, nah istrinya enggak dapat, kemudian apa anaknya juga nggak disantuni, keliru nggak seperti ini? Keliru. Tapi dia ketika infak tadi kurang tepat. Karena apa? Kita lihat. Amal infak 'alal ghair fahfihi nadar nadhar li'annahu la yajibul infak 'alal ghair illa idha kana ghaniyan. Kenapa kok perlu dicek lagi? Karena nggak wajib memberikan infak orang lain kecuali apabila dia kaya. Jadi kalau antum kaya, punya uang lebih, sebagian antum infakkan, antum berikan ke orang lain tidak masalah. Mau misalnya ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ada kemampuan, tapi kalau antum sendiri atau kita sendiri nggak mampu, harta pun serba kekurangan atau bisa dikatakan hanya bisa mencukupi untuk keluarganya, ya keluarganya saja. Jangan antum infak harta ke orang lain, posisi keluarga terbengkalai tadi itu. Ingat-ingat hadisnya tadi ya, kafa bil mar'i isman an yudi aman ya'ul. Cukuplah suatu dosa bagi seorang yang dia menelantarkan menyia orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi kalau dia sudah sebagai kepala rumah tangga, punya istri, punya anak, ya harus menafkahi istrinya, menyantuni anaknya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini, waqad qala ulama dan sungguh para ulama menyatakan mala yatimul wujub illa bihi bahwa wajib. Suatu perkara yang kewajiban itu enggak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah wajib. Naam, iya kata beliau. Laura ra'a syakhsan mutarran, kalau kamu melihat atau kalau ada orang melihat yang orang tersebut dalam keadaan mutar, terpaksa. Naam, terpaksa sekali. Dia terpaksa harus segera apa? melunasi hutang. Wajib enggak dia kerja? Wajib. Enggak boleh dia santai-santai Wahana mau lunas hutangnya tapi gimana ya? Suruh kerja enggak mau kerjaan ada padahal. Wajib bagi dia untuk kerja. Kita lihat fahina idzan yakunu yakunu talabur rizqi lahu wajiban. Maka pada saat itu pula mencari rezeki bagi dia wajib liwujubil inqadi alaihi Karena wajibnya menyelamatkan dirinya. Maksudnya terpaksa sudah mau meninggal dunia misalkan, nggak ada makan dalam rumahnya, padahal dia kepala rumah tangga misalkan, dan ada kerjaan, dia wajib kerja untuk menyelamatkan dirinya. Seperti contoh yang lain tadi apa? Dia harus segera menunaikan apa? hutang membayar hutang. Posisi dia nggak akan bisa melunasi hutang kecuali kerja. Harus kerja. Sehingga kerja di sini hukumnya apa? Wajib. Paham maksudnya ya? Karena na'am barakallahu fikum dengan alasan yang sudah kami sebutkan tadi itu barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat lagi yang berikutnya, wa min furu'iha dan termasuk cabang-cabangnya wujub ta'allumi adillatil qiblah Wajibnya mempelajari dalil-dalil mengenai kiblat. Paham ya? Jadi orang harus tahu kiblatnya kan? Nah, wal waqt dan waktunya wal jihad dan juga jihad itu arah liman yahtaj ilaih bagi orang yang membutuhkannya. Kalau orang yang enggak butuh ya enggak perlu. Paham belum? Di bawah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Amma man la yahtaj ila dzalik." Adapun orang yang enggak butuh mengenai hal tersebut, ka insan seperti orang lam yahduruhu waktu sholat Orang yang belum hadir waktu salat. Seperti antum sekarang ini. Perlu enggak antum misalkan kiblatnya yang mana ya? Kiblatnya yang mana gitu misalkan. Enggak perlu kan? kecuali datang waktu sholat nggak tahu kiblatnya. Nah, wajib dia mencari. Kan itu. Nah, fa'inna innahu la yalzamhu an yata'allam adillatal Maka bagi orang tersebut yang belum datang waktu sholat tadi itu, maka nggak wajib bagi dia untuk mempelajari dalil-dalil mengenai kiblat. Apa maksudnya ya? Kiblat kita di mana? Hah? Ke arah mana? Barat masih ke arah mana? Kiblatnya mana kiblat kita? Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Ka'bahnya? Ka'bahnya. Paham ya Ka'bahnya. Jadi walaupun misalkan taruhlah kita menghadap ke barat, itu karena kita letak kita di sebelah apa? Sebelah mananya berarti kita letaknya dengan Ka'bah? Sebelah timurnya. Orang-orang yang di barat Ka'bah sana kalau salat menghadap ke mana? Timuran itu. Jadi jangan sampai antum ketika pergi ke misalkan suatu ketika pergi ke suatu daerah gitu ya, letaknya di barat Ka'bah antum salatnya menghadap ke barat, enggak tepat. Kita menghadap ke barat karena letaknya Ka'bah kurang lebihnya di sebelah apa? Sebelah barat kita nih itu istilahnya itu nah seperti itu. Walaupun terkadang kita nggak bisa ngepaskan langsung pas Ka'bah itu enggak tapi arah kita itu mengarah Ka'bah. Itu yang sebutan oleh para ulama karena nggak mungkin kita bisa pas sekali itu nggak mungkin ya. Walaupun dengan alat-alat yang canggih itu mungkin aja. Tapi hanya perkiraan-perkiraan yang bisa mendekatkan. Nah seperti itu. Intinya arah kita mengarah ke Ka'bah arahnya ke barat. Perkara kita persis pas Ka'bah atau tidak, intinya kita mengarah ke Ka'bah tersebut. Nah, Kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa min furu'iha" dan termasuk cabang-cabangnya juga, "Annal uluma asy-syar'iyyata qisman." Bahwasanya ilmu-ilmu syar'i itu ada dua macam. Jadi ilmu syar'i ada dua macam. Apa itu? Ahadihima atau ahaduhuma salah satu di antara dua pembagian tersebut maqasid tujuan. Orang mencari ilmu ada tujuannya atau tidak? Ada tujuannya dan untuk meraih tujuan tersebut ada yang namanya wasail. Ini yang kedua nanti. Apa tujuannya? Wahya ilmul kitab sunnah inilah maqasid. Tujuan utama kita di dalam mencari ilmu adalah ilmu Alkitab was sunnah. Itu. Sudah enggak perlu yang lainnya. Ilmu-ilmu IPA, IPS, geografi, biologi, fisika, Paham ya? Itu semuanya itu ilmu-ilmu duniawi. Paham ya? Jadi enggak perlu atau bingung, wahana nggak enggak tahu Ustaz ilmu biologi apa dan semisalnya. Enggak perlu, enggak penting. Yang penting Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu perlu ditanamkan di benak-benak kita. Naam. Wasani yang kedua wasail ilaiha. Apa itu ilmu yang syar'i yang dia adalah ilmu wasail, sarana atau perantara. Perantara-perantara yang menghantarkan kepada apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa itu? ulumul arabiyyati bi anwa'iha ilmu bahasa Arab dengan berbagai macam jenisnya nahwunya sorofnya balaghahnya misalkan paham ya jadi orang mempelajari ilmu nahwu ilmu sorof itu bukan untuk apa bukan dijadikan ilmu puncaknya bukan itu hanya sarana wasilah perantara perantara yang menghantarkan kepada ilmu yang puncak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah ya enggak karena orang kalau mempelajari ilmu bahasa Arab dan faham apalagi Arab-Arab yang tidak ada harokatnya faham. Kemudian suatu ketika dia membaca kitab-kitab para ulama, dia akan faham. Oleh karena itu seringnya enam orang yang faham bahasa Arab kemudian beserta mau nahwunya atau sorofnya itu dia akan bisa apa? Akan bisa memahami lebih sempurna daripada orang yang belum bisa membacanya atau belum bisa memahaminya tadi itu. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Jadi ilmu bahasa Arab penting sekali. Nahwunya, sorofnya, Nah, jadi sabar dalam pelajarinya. Jadi ada dua tadi ya, ilmu puncak, tujuan, ada ilmu yang dikenal dengan sarana atau perantara. Sarana perantara sarana perantara yang menghantarkan kepada kepada ilmu yang puncak atau tujuannya itu ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sarananya apa di antaranya? Mempelajari ilmu bahasa Araban itu. Ada nahwu, ada saraf, ada yang semisalnya. Naam. Fa inna ma'rifatal kitab was-sunnah wa 'ulumaha. Karena sungguhnya mengetahui wa 'ulumiha wa 'ulumihima karena sesungguhnya mengetahui ilmu Alkitab Sunnah dan juga ilmu-ilmu keduanya tatawakkaf terhenti atau tatawakkaf aksaruha atau kebanyakannya terhenti ala ma'rifati ulumil arabiyah terhenti pada apa? mengenal mengetahui ilmu bahasa Arab. Kalau orang enggak paham bahasa Arab, enggak tahu Arab gundul misalkan, dia bingung mana. Dia mau mengajarkan ilmu dengan bahasa Indonesia misalkan, bacanya bacaan bahasa Indonesia. Kalau terjemahan bahasa Indonesia itu masih bisa dibelokkan. Oleh karena itu kalau dia enggak faham bahasa Arab yang benar. Terkadang dia baca terjemahan itu ikut aja alur terjemahannya. Padahal terkadang keliru terjemahan itu. Tapi kalau dia, dia faham bahasa Arab, dia akan bisa menilai, oh ini terjemahannya keliru ini. Paham ya? Seperti contohnya yang Naam yang apa barakallahu fikum terkadang orang e, belum dijelaskan penafsirannya masalah di dalam Al-Qur'an itu yang ayat yang sering dijadikan contoh itu. Aulamas tumunisa itu. Itu kalau itu terjemahan bebas persentuhan. Dia lihat terjemahannya, oh bersentuhan itu aja. Padahal makna di situ bukan bersentuhan yang tepat. Paham ya? Ditafsirkan lagi dengan apa? Perhubungan badanan itu. Itu perlu diperhatikan. Jadi terkadang arti, kalau antum baca suatu terjemahan, kok ada Arabnya misalkan, antum patokannya sandarannya Arabnya itu. Sehingga nanti terjemahannya keliru dia tahu. Paham maksudnya ya? Itulah yang namanya apa? Keistimewaan bahasa Arab. Kata beliau tadi apa? Memahami, mengetahui Al-Quran was Sunnah terhenti. Nah, pada apa? terhenti pada seseorang tersebut mengetahui terlebih dahulu ilmu bahasa Arab. Karena semakin kuat ilmu bahasa Arabnya, nahwu ataupun sarafnya misalkan, itu akan semakin kuat dan sempurna dia memahami ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala tatimmu ma'rifatuhuma illa biha dan tidak akan sempurna mengetahui Al-Qur'an As-Sunnah kecuali dengannya. Dengan ilmu apa tadi? Bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini tentunya butuh kesabaran karena bertahap juga bahasa Arab itu ya ada bahasa Arab untuk pemula, kemudian nanti naik berikutnya, naik berikutnya, ada nahwu, ada saraf, paham ya? Ada nanti ilmu juga ilmu balaghah tentang untuk menyempurnakan dan memperbagus kalam, macam-macam. Nah, barakallahu fikum ilmu berkaitan masalah pantun atau puisi, ada semuanya. Naam. Kita lihat. Fayakun al-ishtighalu bi ulumil arabiyyah li hadzal gharad tabi'an lil ulum syar'iyyah, maka menyibukkan diri, paham ya? Istighal, sibuk dengan mempelajari ilmu bahasa Arab dengan tujuan ini, tujuan apa tadi? Tujuan memahami Al-Qur'an was sunnah tabi'an, mengikuti lil ulum syar'iyyah, mengikuti hukum ilmu-ilmu yang syar'iyyah tadi. Berarti wajib atau enggak mempelajarinya? Wajib. Kan itu. Naam. Wa min furu'iha dan termasuk cabangnya juga anna kullu mubahin bahwasanya setiap perkara yang diperbolehkan tuwassila bihi ila ila tarki wajibin Au fi'li muharramin fahuwa muharram. Ini juga perlu diperhatikan ini bahwasanya setiap perkara yang diperbolehkan yang menghantarkan perkara yang mubah ya. setiap perkara yang mubah, setiap perkara yang diperbolehkan tapi menghantarkan kepada perbuatan meninggalkan suatu kewajiban atau menghantarkan kepada perbuatan mengerjakan suatu yang haram maka haram. Paham belum? Contohnya, sekarang tidur. Tidur itu perkara yang mubah atau perkara yang haram? mubah. Tapi kalau dengan tidurnya ini akhirnya apa? Dia meninggalkan sholat duhur, meninggalkan sholat asar, meninggalkan nam barakallahu fikum salat subuh misalkan itu kan meninggalkan suatu kewajiban dengan sebab sesuatu yang mubah jadi haram tidurnya. Paham belum ini? Jadi pahami baik-baik, tidur hukum asalnya mubah. Tapi kalau dengan dia tidur itu akhirnya justru apa? Meninggalkan salat lima waktu haram hukumnya. Paham? Contoh yang lain. Minum misalkan. Minum hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Minum mubah ya, mubah diperbolehkan. Tapi kalau dia minumnya berlebihan hingga apa? Dengan minum tersebut akhirnya dia justru membahayakan dirinya, mungkin dia sakit atau dengan minum tersebut justru dia apa? Nah, barakallahu fikum bisa membuat dia nah tersakiti atau terganggu atau semisalnya intinya mengarah kepada perkara yang haram, maka jadi haram minumnya. Paham ya? Minum sendiri kan mubah. Tapi kalau yang dia minum itu minuman-minuman yang haram misalkan, eh, minuman keras atau khamr atau yang semisalnya jadi haram juga minuman tersebut. Nah, intinya apa? Intinya perkara yang mubah itu jangan sampai dijadikan apa? Dijadikan sarana yang menghantarkan kepada meninggalkan suatu kewajiban dan nah, melakukan suatu perkara yang haram. Contohnya sekarang takut virus corona. Takut virus corona itu masuknya dalam kategori khauf tabi'i. Rasa takut yang tabiat manusia. Tapi jangan sampai rasa takutnya ini membuat manusia tersebut meninggalkan sholat Jum'ah dan jamaah. Padahal masih mampu. Apa maksudnya itu? Kalau rasa takut tersebut sampai menghantarkan kepada meninggalkan suatu kewajiban yang semula khauf tabi'i, jadi dilarang nanti haram hukumnya. Paham belum? Nah, seperti itu. Contohnya, saking takutnya virus corona bunuh diri dia. Haram enggak? Haram enggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak perlu antum atau kita semuanya berlebihan. Takut gak masalah karena virus ini kan berbahaya misalkan dan bisa membunuh orang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa illa apa? Kata Rasulullah, la adwa, tidak ada penyakit yang bisa menular. Enggak ada penyakit yang menular itu dengan sendirinya maksudnya. Paham belum nih? Enggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalaulah seandainya menular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan ya khauf tabii Khauf yang semula tabiat itu bisa menjadi khauf syirki kalau dia tidak berhati-hatian gitu. nah. Kita lihat lagi. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kita lihat di situ kata beliau yuqalu tuwassila au tuwassila, maka sin atau maka sad, karena sin was sad muta'awiran Kullu wahidatin takunu makanan ukhra. Dikarenakan apa yang namanya sunnah satu silih berganti dia, ya, berputar. Masing-masing keduanya itu salah satu di antara keduanya apa? Bisa menempati tempat yang lainnya. Sinama shad. Paham ya? Nah, seperti itu. Kama fi qouli ta'ala ihdinas sirata wa ihdinas sirata. Artinya sana, Apa maksudnya ya? Seperti itu. Maksudnya sin dan itu seperti itu saling apa? Saling menempati satu dengan yang lainnya. Naam. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai na barakallahu fikum apa yang beliau sampaikan di situ la'alla muradu syekh bisa jadi yang diinginkan oleh syekh rahimahullah biqaulihi tuwsila bihi sara wasilatan ini. Maksudnya adalah menjadi wasilah, menjadi perantara atau sarana. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan, kalau menjadi sarana, menjadi perantara yang menghantarkan kepada perkara yang haram, haram. Mohon insyaallah. Ya, ini jelas insyaallah ya. Ayo, antum jalan kaki Jalan kaki hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau jalan kaki untuk mencuri, jalan kaki untuk merampok, jalan kaki untuk begal misalkan, jalan kakinya hukumnya apa? Haram. Karena mengarahkan, menghantarkan kepada perkara yang haram. Perkara yang haram. Hukum asal, nabarakallahu barakallahu fiikum hafizakumullah. Berangkat ke masjid, eh, untuk melaksanakan sholat jamaah berangkat di awal lah taruhlah itu perkara yang syariatkan itu tapi kalau dia berangkat ke masjid, tujuannya bukan untuk menunaikan sholat jamaah, tapi tujuan yang lain untuk mencuri sandal misalkan. Paham ya? Naam, dia berangkatnya itu bagaimana hukumnya? Haram karena niatnya. Al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Kita lihat lagi. Penjelasannya bagus oleh Syekh Muhammad Shalih al Kata beliau, makna tuwsila bihi ay sara wasilatan menjadi sarana atau perantara. Fa illam yaqsud dzalik walaupun dia tidak menginginkannya. Li'anna al-insana qad yashtaghilu 'anil wajib min ghairi an yaqsida anna hadzal ladzi ishtaghala bihi wasilatan. Dikarenakan manusia itu terkadang eh, dia tersibukkan dari perkara yang wajib, tidak melaksanakan suatu kewajiban tanpa dia menginginkan. Eh, tanpa dia menginginkan dengan sesuatu tersebut sebagai sarana atau perantara. Paham belum? Jadi enggak terasa gitu loh ya. Enggak terasa padahal itu sebagai sarana atau perantara yang bisa menghantarkan kepada apa tadi? Menghantarkan kepada perbuatan meninggalkan suatu kewajiban. Contohnya, dia tidur misalkan. Dia enggak terasa kalau tidur itu ternyata apa? Larut tidurnya. Akhirnya apa? Meninggalkan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Paham ya? Padahal hukum asalnya tidur kan mubah. Boleh-boleh saja, tapi kalau seperti itu keadaannya jadi haram hukumnya. Apa maksudnya ya? Berarti bagaimana solusinya? Ya dinasihati, yungsah dinasehati. Karena apa? Karena na barakallahu fikum sudah kita lewati pembahasannya. Naam likulli apa? Likulli naumin maqam. Bukan likulli maqamin naum. Paham ya? Jadi setiap tempat itu bukan tempat tidur, tapi setiap tidur itu ada tempatnya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik itu. enam. Kita lihat di sini. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'." Artinya, na barakallahu fikum. Ayo. Ayo. Nah, kita lihat artinya ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru, nah, dikumandangkan untuk salat Jumat ah, Fas'au maka segeralah ila dzikrillah, menuju kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadarul bayi dan tinggalkanlah jual beli. Di sini kalau antum perhatikan baik-baik barakallahu fikum wa hidakumullah, nam fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian apa? menuju kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asal fil amrnya yadullu ala al wujub. Wadarul bayi dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Ini juga apa? Nah, bentuknya amr tapi untuk meninggalkan. Tinggalkan transaksi jual beli. Jadi kalau sudah mendengar adzan Jumat, jadi ya, pemandangan Jumat langsung segera putuskan transaksi jual beli. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu lebih cenderung menguatkan adzan dua kali Jumat. Paham ya? Walaupun yang sahih cuma sekali saja ya adanya ya. Naam. Jadi ketika dengar adzan Jumat langsung putuskan rantaian, naam putuskan rantai transaksi jual beli. Paham ya? Setelah itu nanti selesai Jumat selesai lanjutkan tidak masalah. Ini bagi orang-orang yang wajib sholat Jumat. Tapi bagi orang yang tidak wajib seperti perempuan, boleh nggak transaksi jual beli perempuan? Boleh. Atau orang sakit, boleh nggak transaksi jual beli dia? rasa sakit boleh walaupun laki-laki karena dia tidak wajib sholat Jumat. Atau orang musafir. Orang musafir, orang musafir juga nggak wajib sholat Jumat. Paham ya? Dia dapat rukhsah keringanan. Dia boleh transaksi jual beli. Adapun orang yang wajib untuk menegakkan sholat Jumat, maka nggak boleh melakukan transaksi jual beli ketika mendengar adan. Kata beliau apa? haram al bayi washira ba'da nida'il jum'ah Maka diharamkan transaksi jual beli setelah dikumandangkan adan yang kedua. Ini pendapat Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dan juga sama dengan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Adanya dua adzan ketika Jumat. Tapi yang rajih yang kuat barakallahu fikum karena berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga segenap para sahabat yang lainnya, adzan hanya sekali saja. Naam. Ikhwani fi din yang wa azakumullah berikutnya kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan bahwa itu Hada yufidu anna hunaka nidan awal ini ya kan? Beliau menguatkan itu memang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di sana itu ada seruan yang pertama, adzan yang pertama. Wa huwa kadzalik dan seperti itulah keadaannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sependapat dengan pendapatnya Al-Imam As-Sa'di. Al-awal masyru' yang pertama disyaratkan adzan pertama dulu, setelah adzan biasanya orang salat sunnah. Ya enggak? Seperti itu. Oh, Syara'ahu Utsman radhiyallahu anhu. Yang mensyariatkan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ahadul khulafa ar-rasyidin. Salah satu khulafa ar-rasyidin. Tapi Rasulullah SAW bagaimana? Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya tidak melaksanakannya. Kita lihat isi-isi pendalilannya. Alladzina amarana an-nabi sallallahu bittiba'ihim. Yang Rasulullah SAW memerintahkan kita, memerintahkan kita semuanya untuk mengikuti para khulafa ar-rasyidin. Tapi ingat, mengikutinya pada apa? pada sunnah yang mereka lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin itu bukan sunnah per individu, ingat-ingat. Ya. Bukan sunnah per individu. Jadi bagaimana kalau ada sunnah per individu, ada ajaran perbuatan sahabat per individu kok menyelisih perbuatan Rasulullah, mana yang kita dahulukan? Mana? Perbuatan siapa yang kita dahulukan? Rasulullah SAW. Banyak sekali kejadiannya. Sekarang Utsman bin Affan beristihad. Adanya ada dua kali. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya sekali saja. Yang kita ikutin siapa sekarang? Rasulullah atau Utsman bin Affan? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa wasallam dengan dalil yang sering atau dengar wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi enggak perlu antum bilang ini kan sahabat Ustaz. Anak ngikutin istihad sahabat, kenapa enggak ngikutin Rasulullah gitu loh. Seperti orang yang kalau sudah jenggotnya panjang atau genggam, dipotong sama dia rapikan. ada yang bentuknya kotak segitiga, ada yang dibikin bulat, macam-macam. Paham ya? Dirapikan itu. Alasannya ngikutin, ngikutin istihadnya sebagian para sahabat. Kenapa nggak ngikutin Rasulullah itu loh? Kalau orang berpikir sehat, akalnya masih sehat normal, 100% misalkan, itu dia akan berpikir, "Oh iya, kenapa nggak ngikutin Rasulullah ya?" Iya kan? Kenapa malah ngikutin istihadnya sahabat? Yang Rasulullah aja mengatakan apa? Qasus syawarid wa aqul Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Enggak ada dari itu istilah rapikanlah jenggot kalian. Adapun pelihara lah, memelihara itu enggak harus mengurangi, ya enggak? Memelihara itu mungkin disampo, ya enggak? Atau mungkin disisir, ya kan? Seperti itu. Naam. Karena mungkin di antara kalian yang belum punya jenggot suatu ketika punya jenggot, ya. Insya Allah ya. Eh, naam. Jadi harus tahu itu. Nanti kalau sudah satu gegam ya biarin aja. Panjang pun sampai perut enggak masalah. Paham ya? Panjangkan barakallahu fikum. Naam. Jadi makna di dalam sebuah riwayat kan ada yang maknanya apa? dan peliharalah jiwat kalian. Memelihara ini bukan berarti dirapikan, kemudian dibentuk ada yang segitiga, ada yang dibentuk kota, ada yang dibentuk bulat, bukan itu. Tapi nah dipelihara tersebut maksudnya apa? Ya panjangkan. Dalam keadaan dipelihara, dijaga, dirawat misalkan seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah, kita lihat lagi. Saya sisi pendalilannya enggak tepat ya kalau seperti ini. Ya memang kita diperintahkan untuk mengikuti khulafa rasyidin, tapi ketika mereka tidak menyelisih siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perbuatan para sahabat, perbuatan khulafa rasyidin, istihadnya para khulafa rasyidin berseberangan dengan dalil, berseberangan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana yang kita lebih dahulukan? Perbuatan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patokannya tadi itu wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya mudah untuk membantah orang-orang ahlu bid'ah wa dalal hizbiyun yang ada dari kalangan mungkin orang-orang sururiyun atau orang-orang roja dan semisalnya. Mereka kan banyak jenggotnya dirapikan. Masya Allah di kota ada yang dibikin macam-macam lah. Eh, dirapikan katanya. ya kenapa? Ini istihadnya sahabat. Masa kita enggak ngikutin sahabat? Sedangkan Rasulullah mengatakan wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin katanya. Kita katakan ketika Rasulullah mengatakan wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafah rasyidin. Ingat-ingat catatan yang penting. Sunnahnya para khulafah rasyidin yang tidak menyeberang, yang tidak menyelisihi atau berseberangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW Itu caranya. Kalau berseberangan, ikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, "Wa man qala inna bid'ah." Ya ini. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya ada dua kali itu bid'ah, fahuwa mubtadi' bihadzal qaul. Maka fonisnya beliau, orang yang mengatakan itu adalah mubtadi', padahal kita katakan ini juga terlalu kurang tepat. Soalnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu memang mengomentari perbuatan Utsman afan Affan itu perbuatan bid'ah. Paham ya? Jangan sampai kita memfonis Ibnu Umar langsung mubtadi' dengan ucapan ini kan gitu. Kemudian ketika kita mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan melakukan perbuatan bid'ah dengan adan dua kali tersebut, bukan berarti kita nuduh Utsman bin Affan mubtadi'. Karena orang ketika terjatuh dalam perkara bid'ah, itu kita nggak boleh fonis langsung dia mutadi. Mungkin saja dia terjatuh karena sebabnya istihad. Tahu belum? Seperti itu. Jadi jangan langsung, wah kalian mengatakan adanya Utsman bin Affan yang kedua kali itu bid'ah. Ada dua kali ketika Jumat bid'ah. Kita kata berarti kalian nuduh Utsman itu mutadi. Nah, ini orang orangnya gagal paham. Paham ya? Gagal paham seperti itu. Jadi jangan langsung difonis itu. Dilihat dulu sebabnya kenapa? Utsman bin Affan sebabnya apa? Istihad. Sedangkan istihad itu kalau keliru, Barakallahu fikum dia dapat berapa? Satu pahala. Idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Wa idza istahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. al kama qala Nabi sallallahu alaihi Artinya, apabila seorang alim atau seorang hakim beristihad, kok benar istihadnya dapat dua pahala. Dua pahalanya apa ini? Dua pahala istihadnya satu, yang kedua apa? Mencocoki kebenaran. Apabila beristihad tapi keliru, dapat berapa pahala? satu pahala, pahala istihadnya. Kekeliruannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kalau Syekh Muhammad sallallahu alaihi mengatakan, barang siapa yang mengatakan azannya Utsman bin Affan azan dua kali ketika Jumat tersebut, azan yang kedua itu mengatakan itu bid'ah berarti dia murtad dengan ucapan tersebut. Kita katakan enggak benar ya. Nah, karena Ibnu Umar sendiri di dalam riwayatnya itu mengatakan ini perbuatannya Utsman bin Affan perbuatan bid'ah. Apakah kita katakan Ibnu Umar berarti muktadi? Kan enggak. Jadi jangan jangan terlalu berlebihan, tapi dilihat na'am barakallahu fikum dalilnya. Li'anal muslimina ba'da an sannahu al-khulafa ar-rasyidin ba'da an sannahu al-khalifah ar-rasyid Utsman radhiyallahu anhu ajma'u 'alaihi wa la ahadun yunkiruh. Ini. Ini pendalilan beliau. Dikarenakan kaum muslimin setelah khalifah ya, yang mulia itu Utsman bin Affan memberikan apa? Nah, mensunahkan adzan dua kali tadi itu, kaum muslimin sepakat katanya. Sepakat semuanya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Buktinya apa? Ada perselisihan atau tidak? Ada perselisihan, enggak semuanya sepakat. Nah, yang roja yang mana? Adzan sekali saja. Naam. Kata beliau, "Na'am, qad yunkir wuqu'ahu." Naam ala sifatun mu'ayyanah atau qad yunkir wuqu'uhu ala sifatun mu'ayyanah qad yunkar wuqu'uhu ala sifatin mu'ayyanah ala khilafi ma yadun min eh, man yadun man eh, min apa man sanna Utsman radhiyallahu anhu lah artinya kata beliau na'am iya bisa jadi diingkari terjadinya tersebut tapi diingkari dalam bentuk apa sifat yang tertentu eh, sifat yang tertentu yang menyelisihnya apa yang telah disunahkan oleh Utsman bin Affan contohnya berdasarkan ini ya Biasanya kalau orang awam itu kan adzan pertama setelah adzan orang salat sunnah. Eh? Setelah adzan nyerahkan tongkat atau tongkat itu ya biasanya kalau orang awam ada tongkatnya itu. Tongkatnya ini setelah adzan nanti diserahkan kepada khatibnya. Khatibnya maju ke depan. Eh. Khatibnya duduk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan lagi setelahnya. Biasanya gitu nah, kayak biasa seperti itu kalau berdasarkan pendapat Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang enggak boleh. Nah, terus bagaimana itu adzan, setelah adzan? Nah barakallahu fikum khatibnya apa naik itu adzan lagi. Sebagian ada yang katakan seperti itu. Paham ya? Tapi kalau kaifiah yang antum saksikan biasanya orang-orang awam itu seperti itu. Ini yang menguatkan adzan dua kali. Kata beliau wahada ingkaron lil wasfi lali asli adzan. Ini pengingkaran mengenai hai'ah, tata caranya, bukan mengenai hukum asal adzan gitu loh. Falamma ja'al khalaf angkaru asl adzan. Setelah datang orang belakangan katanya, mereka mengingkari tentang hukum asal adzan dua kali tersebut. Wa qalu inna Utsman mubtadi'. Nah, ini yang ekstrem berlebihan enggak boleh juga ini. Mereka mengatakan Utsman bin Affan mubtadi' katanya. Rasulullah afiyah. Ini benar kalau yang mengatakan seperti itu keliru, ekstrem berlebihan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau menuduh kita mengatakan seperti itu enggak benar. Paham ya? Kenapa enggak benar? Para ulama ahlu sunnah saja, kenapa mereka meninggalkan istihadnya para sahabat kok berani para sahabat kesembarangan? Karena berseberangan dengan apa? berseberangan dengan dalil dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita orang belakangan. Kalau kita meninggalkan fatwa ulama karena keliru itu ya wajar gitu loh. Yang para ulama ada meninggalkan setiapnya sahabat yang lebih apa? Lebih hebat, lebih kuat, lebih utamaan itu. Mereka ada berani meninggalkan karena berseberangan dengan dalil. Nah, kita-kita ketika di akhir zaman seperti ini melihat fatwa ulama, kita kan memilih dan memilah. Fatwa ulama yang kebenar kita tinggalkan. Kenapa enggak berani? Hah? Kita tinggalkan kenapa nggak berani? Kita berani karena fatwa tersebut berseberangan dengan apa? Dalil. Paham maksudnya ya? Seperti itu, na'am. Ikhwani fid din, azdan wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Dan lihat lagi. Walam ya'lamu anna sunnatahu min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam allati hassana ala ittiba'iha. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya sunnahnya adalah apa? adalah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah memberikan dorongan kita untuk mengikutinya. Nah, memberikan dorongan kepada kita untuk mengikutinya. Faqala alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha 'abdu wa 'abdu 'alaiha bin nawajib. Artinya, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin Siapa para khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi ingat, wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini ada catatan tadi ya. Manakala sunnah mereka tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berseberangan kita harus mengedepankan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu termasuk salah satu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan manisnya iman. Ya kan? Oh, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sibahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kan gitu. Naam. Kita lihat lagi. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya wa 'addu 'alaiha bin nawajid dan gigitlah sunnah tersebut dengan apa? Gigi geraham. Kenapa kok diperintahkan untuk menggigit dengan gigi geraham? Kok tidak dengan gigi seri atau gigi taring kenapa? Eh, karena gigi geram paling kuat. Berbeda dengan gigi seri dan gigi taring. Dari sisi mana kuatnya? Ya kalau menggigit lebih kuat benar. Paham ya? Coba kalau nggak percaya antum coba sendiri. Kain, kain ya apa ya? Kain antum gigit dengan gigi seri atau gigi taring. Ditarik misalkan. Paham ya? Ditarik. Coba aja. Kalau seandainya mau mencoba kuat mana gitu. Nah, nanti kalau gigi seri bisa rampal giginya itu, sempal. Oh ya, tarik gitu ikut sekalian gigi serinya. Tapi kalau gigi taring itu juga sama, gigi geraham itu yang kuat. Maksudnya apa? Berpegang teguh dengan sunnah sekuat mungkin di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Nam, Ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal 'alal jamri. Akan datang suatu zaman di hadapan manusia yang mana dia berpegang teguh di atas agamanya di hadapan manusia yang sangat banyak tadi itu bagaikan orang yang menggenggam bara api, panasnya bukan main. Kalau dia nggak kuat menggenggamnya, lepas bara api tersebut. Maksudnya kalau dia tidak kokoh di dalam menggenggam sunnah, as-sunnah tersebut akan lepas dan orang tersebut akan apa? binasa dan ter tergelincir wal billah. Hadisnya ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Naam. Wa nahnu Wa nahnu apa itu? Hadirin. Yang antum ada titiknya itu. Hmm? Wa nahnu apa itu? Setelah hadis itu loh. Eh? Ada titiknya enggak bulan antum? Ada titiknya? Iya, iya, Yang setelah ya itu apa itu? Huruf apa itu? Nun. Ewa. Wa nahnu nadinullah ta'ala bima sannahul khulafa ar-rasyidun dan kita Nah barakallahu fiikum senantiasa mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disunnahkan oleh khulafa rasyidun. Wa idza lam yukhalif sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini malah benar ini. Kata beliau yang terakhir benar ini. Kita memang mengikuti sunnahnya para khulafa rasyidin. Nah, barakallahu fikum selama apa? Tidak menyelisih sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon salah ya, ini yang benar. Jadi kalau menyelisih yang kita ikutin siapa? Rasulullah atau para sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala innal illata allati man min ajliha eh, syara' Utsman radhiyallahu anhu hadzal adzan qad qadat fa qawluhu ghalat. Adapun yang mengatakan bahwasanya sebab eh, sebab bahwasanya itu dikatakan bid'ah, nah Utsman mensyariatkan azan tersebut katanya apa? Sebabnya apa? Sudah habis, sudah hilang itu ucapan yang keliru. Innal ilha alati min ajliha maksudnya apa? Sebab yang menunjukkan bahwasanya azan tersebut disyariatkan oleh Utsman itu sudah sudah apa? Sudah habis, itu keliru ucapannya. Tapi yang sahih tadi adanya berapa kali? Cuman sekali saja itu pendapat yang sahih. Kita lihat berikutnya di baliknya itu karena sambungannya Li'annana innama naf'aluhu ihya'an sunnah. Kita mengerjakannya, mengerjakannya itu karena dalam rangka menghidupkan sunnah katanya. Mengerjakannya karena apa? Dalam rangka menghidupkan sunnah. Jadi kata mereka itulah ajaran yang benar dan tepat, tapi ini keliru. Walau kana hadza ta'lil sahihan, kalau seandainya alasan ini benar, laqulna nistanya kita katakan idan la yu'adzin fil balad illa wahid. Ayo na'am. Kalau seandainya alasan ini alasannya apa tadi? Bahwasanya sebab faktor yang yang Utsman bin Affan mensyaratkan ada dua kali dua kali sudah habis. Kalau sebab itu benar kata Ibnu Saimin, berarti di negeri ini enggak ada kumandangkan azan kecuali satu sekali saja. Li'anna mukabbir as-saut yasma'uhu kullu ahli balad. Karena yang namanya na barakallahu fikum mukabbir as-saut itu itu mic atau pengeras suara itu apa? Na barakallahu fikum sudah bisa terdengar setiap negeri itu loh. Jadi enggak perlu azan dua kali lagi. Ini menurut beliau. Yang sahih memang ini, nggak perlu ada dua kali lagi. Karena yang sahih adalah adanya hanya sekali saja. Mohon salah itu ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita ambil dikit lagi. Wa kadzalika seperti itu pula kata beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, "Idza khifa fautul waqti aw jamaah," apabila dikhawatirkan terhilangnya atau hilangnya waktu. Terlambatnya waktu atau hilangnya waktu, kehilangan waktu, au jamaah atau kehilangan jamaah. Wa kadzalika maksudnya salat jamaahnya nanti terhilangkan waktunya dan tidak sempat menunaikan jamaah. Wa kadzalika la yahil bai'ul asya'al al-mubahah. Seperti itu pula apa tidak halal menjual jualan-jualan yang diperbolehkan liman ya'mal fiha ma'siyah bagi orang yang pekerja pada perkara yang di situ ada maksiatnya, kabail asir ala man yattakhidhu khamra. Seperti apa? Menjual jus atau sirup yang akan yang apa kepada orang yang ingin menjadikan sirup atau jus tersebut menjadi khamr. Itu kan enggak boleh. Hukum asli, hukum asal transaksi jual beli itu boleh. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Cuman sekarang kalau kita tahu, Pak, anda mau beli sirupnya, Pak. Sirup apa? Sirup anggur. Untuk apa? Mau dibikin khamr. Kita tahu. Tahu orang yang akan membeli tersebut akan menjadikan sirup anggur tadi menjadi khamr. Boleh enggak kita jual pada dia? Boleh enggak? Enggak boleh. Paham ya? Karena kita tahu. Berbeda halnya kalau kita enggak tahu. Pak, beli sirup sirup apa sirup anggur, kita kasih. Nah, itu kita hukum asal itu ya. Perkara dia mau dibikin khamr atau enggak, dosanya dia. Tapi kalau kita tahu sejak awal, Pak Ana mau beli eh, dua apa dua kilo, dua kilo apa dua kilo eh, sirup atau jus, jus atau jus anggur untuk apa bikin khamr. Kalau tahu seperti itu jangan dijual ke dia. Paham ya? Karena nanti masuk dalam apa? Ta'awun 'alal istimewa wal udwan. Hukumnya nggak boleh. Kita lihat lagi. Jadi nggak halal menjual jualan-jualan yang semula boleh bagi orang yang apa? ingin melakukan kemaksiatan dengan barang tersebut. Kabai'il asira ala man yattakhidhu khamra wa ba'sila fil fitnah dan juga menjual senjata ketika terjadi peperangan, fitnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi dipastikan terlebih dahulu, paham ya? Dipastikan terlebih dahulu Naam untuk apa? Paham ya? Untuk apa? Kalau ternyata di situ nanti posisinya ternyata nampak bahwasanya lagi terjadi pertempuran peperangan, kemudian kau jual senjata kepada musuh, itu enggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan dipakai untuk memerangi kaum muslimin. Paham insyaallah ya? Jadi diupayakan yang eh, barakallahu fikum yang seperti ini kita harus paham. Naam, jadi senjata tadi itu hukum asalnya kita boleh jual beli senjata, tapi kalau masa-masa fitnah peperangan antara kaum muslimin, nah barakallahu fikum dan juga orang kafir, kaum muslimin dan orang kafir, nah barakallahu fikum, maka jangan jual beli senjata di situ. Karena dikhawatirkan nanti dibeli oleh oleh kaum muslimin untuk apa? Dibeli oleh orang kufar untuk menyerang kaum muslimin itu. Auli ahli harb atau menjual senjata untuk apa? Orang yang lagi ada peperangan antara kaum muslimin pun juga sama. Ada fitnah di antara kaum muslimin misalkan jual senjata kepada sesama kaum muslimin akhirnya apa? Terjadilah peperangan. Itu juga dilarang. Atau terjadi peperangan yang ahli harb memang antara orang kufar dan muslimin orang kufar dengan muslimin. Perang itu kita jual barang senjata ke orang kufar nggak boleh. Karena dikhawatirkan untuk digunakan untuk menyerang kaum muslimin. Au qutta'it tariq atau pembegal. Qutta'it tariq ini seringnya diartikan pembegal karena dia kan pembegal itu kan biasanya menyegat orang di jalan itu loh. Jarang sekali begal di dalam rumahan itu. Kalau dalam rumah orangnya nggak ada namanya mencurian itu. Ya kalau misalkan ada orang nih perjalanan kemudian diambil tanpa tanpa pengetahuan, secara halus namanya nyopetan itu. Membegal nah, itu terang-terangan biasanya. Kutak tarik nama ya, pemutus jalan orang itu. Maksudnya apa? Orang mau jalan mau pergi diputus setengah jalan, diambil dompetnya, diambil tasnya misalkan. Nah, kok malah kita jual pistol ke dia? Jangan. Jual tembak ke dia jangan. Karena dikhawatirkan digunakan untuk apa tadi? Untuk membegal orang lain itu. Wa bai'ul bait wa nahwih liman yuqamir alaih dan juga menjual telur. Telur aja juga nggak boleh dijual. Bagi siapa? Bagi orang yang menggunakan telur tersebut sebagai bahan permainan judi. Nah, kok bisa? Gimana caranya berjudi dengan telur gimana caranya ini? Kira-kira bagaimana nih, Pak Jeri? Berjudi dengan telur. Paham ya? Dilarang jual beli telur bagi orang yang apa? Telur tersebut akan dijadikan bahan apa? Permainan judi. Maksudnya bagaimana maksudnya nih? Bisa kalau untuk untuk bahan perjudian. Bisa. Nah, kita lihat aja nanti bagaimana contohnya kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimahullahu taala, nomor satu dulu ya. Qauluhu wa fiha ma'na biha. Ayat liman ya'mal ma'siyat liman ya'mal maksiatan bisabiha. Maksudnya jangan menjual barang kepada orang yang dia akan menggunakan barang tersebut sebagai bahan maksiat. Wa fi ta'ti ma'na al-ba. Terkadang fi maknanya ba. Paham ya? Seperti apa? Fi hirratin itu juga fi-nya maknanya ba sababiyah. Sehingga dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin bukan di dalam kucing tadi dengan sebab karena kucing tadi itu. Seorang wanita masuk ke neraka sebabnya karena kucing bukan di dalam kucing. Nah, Kata beliau wa ta'ti bi ma'nal ba katsiran mithlu qawlihi sallallahu alaihi dakhalatil dakhalat imra'atun nara fi hirratin. Ini kalau orang baru ngaji, berasa durus, belajar durusul qadilah 1. Fi artinya apa? Fi artinya apa? Di dalam. Wah ini seorang wanita masuk ke neraka di dalam kucing. Kan itu, masya Allah dalam maksudnya mana dalam kucing? Dalam kucing. Fi di sini ternyata apa? Ai babiha dengan sebab seekor kucing. Jadi fi terkadang asbabiyah itu loh ya. Fi terkadang apa? Maknanya sebab. Sebabnya perempuan tersebut masuk neraka karena kucing. Lah karena banyak kucing kan? Itu bisa bikin masuk neraka juga hati-hati. Kalau ini, kalau ini penting nih. Kalau kucingnya ditahan gak dikasih makan, gak dibiarkan nyari makanan. Paham ya? Ini kisahnya begitu. Kan Perempuan ini kisahnya kan menahan kucing. Kucing ditahan, dikurung, gak dikasih makanan, gak dibiarkan nyari makanan juga. Jadi kalau memelihara hewan, kucing atau burung, dikasih minum, dikasih makan. Paham ya? Seperti itu. Memelihara ayam juga sama. Kasih makan, kasih minum. Jangan disiksa. Nah, Kemudian yang dua mengenai telur, kita lihat bagaimana telur kok bahan perjudian tadi itu. Wa takunul muqamarah alaihi bi kasrihi tulan. Dan terjadinya muqamarah yaitu terjadinya praktek perjudian tadi dengan telur tadi dengan memecahkannya tapi dengan pecahan yang memanjang. Jadi kan telur kan lonjong. Istilah bahasa Indonesia lonjong apa bahasa Indonesia lonjong itu? Apa? Bahasa Indonesia-nya apa? Oval. Oh. Oval. Oval itu lonjong. Bulat. Eh? Kalau buntar bulat. <laughs> oh ya, intinya apa? Kalau telur kan misalnya maruf ya, lonjong. Itu kan ini membelahnya itu bukan apa bukan gini tapi memanjang itu. Kan lonjong gini, set ini ya. Belahnya gini, mecahkannya, bukan gini. Paham maksudnya ya? Jadi memanjang itu. Kita lihat apa maksudnya. Itulah yang yumkin antang tankasir mahma kanat quwwatul insan. Benar. Telur itu kalau antum pecah memecahnya memanjang, itu kata beliau, sekuat apapun manusia itu enggak akan pecah. Paham ya? Naam. Fa yataqamaruna ala anna man kasaraha falahu kada. Maka mereka menjadikan perjudian barang siapa yang bisa memecahkan tapi manjang, memanjang pecahnya. Paham ya? Nah, maka dia mendapatkan apa? mendapatkan hadiah ini dan itu. Wa man lam walam man lam yaksirha fa alaihi Tapi kalau dia enggak bisa memecahkannya, maka apa? Maka dia mendapatkan nah maka dia apa? wajib membayar sekian-sekian ini juga bahan perjudian. Telur misalkan, nah tapi dia nyuruhnya memecahkannya sifatnya apa? Nah, memanjang gitu. Kalau enggak bisa memecahkan, kalau bisa pecah dengan cara memanjang tadi itu, maka dia dapat hadiah. Kalau enggak bisa, maka dia bayar denda. Paham ya? Bayar uang atau yang jadikan taruhan tadi itu. Ini taruhan. Ini hanya sekedar apa? Penyebutan seperti ini mungkin di zaman jahiliyah dulu ma'ruf itu ya. Kalau zaman sekarang ya mungkin saja dengan burung atau semisalnya burung merpati, ya enggak? Nah, sekarang banyak saksikan kan di sawah-sawah itu, nah, ada nah barakallahu fikum bambu-bambu itu berdiri kemudian nanti ada banyak orang kerumunan situ bawa tas itu tapi belakangnya apa? kurungan itu. Paham ya? Itu biasanya untuk taruhan itu. Nah, istilahnya merpati tempel. Wah, itu nanti untuk taruhan, mana yang duluan, mana yang belakangan taruhan itu juga haram hukumnya. Naam. Nah, terus bagaimana sisi yang bisa diterapkan di zaman sekarang ini? ya itu jual jago, ayam jago, jual burung merpati tapi kepada orang yang suka untuk berjudi, suka judi dia. Itu nggak boleh. Pak, ini merpati antum ini bagus sekali, merpati antum ini katanya. Bagus sekali ini. Warnanya hitam, kemudian kalau terbang pun cepat, dan sehat kami beli satu juta. Orang yang beli ini memang terkenal penjudi dia. 1 juta padahal satu bayar. Satu paket, satu pasang satu juta. Dikasihkan nggak kena-kena? gak dikasihkan karena yang beli orang ma'ruf penjudi dia. Kecuali kalau yang beli itu orang-orang biasa dibeli gitu aja. Kita tahunya yang jual gitu aja kan ternyata di, sama dia dipakai untuk judi, dosanya dia. Tapi kalau kita tahu untuk judi kok enak kita kasihkan kan harga mahal, haram. Ayam jago juga sama. Pak, ayam jago antum ini bagus sekali Pak. Nah, ayam jago antum bagus sekali, jalurnya panjang, lancip. Ini kalau diadu mesti menang. Tahu berarti tahu kita kan? Gimana? Ini nggak tak jual ini dua ribu pun nggak tak jual. Ya udah satu juta kata orangnya. satu juta katanya. Kalau satu juta ya nggak masalah lah, Nggak boleh. Paham ya? Atau walaupun satu juta, dua juta nggak boleh karena kita tahu orang itu akan menggunakan ayam jago tadi itu, ayam jantan tadi itu untuk diadu, untuk jadikan apa? bahan perjudian.